Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa poin penting terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadis yang ke-175 dari kitab Umdatul Ahkam insyaallah taala pada siang hari yang berbahagia ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis al-hadis as-sadis was-sab'un ba'da al-mi'ah hadis yang ke-176 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Al-Hadith Sadis wa Sab'un Ba'dal Mi'ah Hadith yang ke-176 An Anas bin Malik radhiyallahu an dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya salah seorang sahabat Nabi yang mulia putra dari Ummu Sulaim, salah seorang sahabiah yang mulia, yang hidup di kota Madinah dalam bimbingan dan pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau radhiyallahu anhu semenjak usia 10 tahun diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diperbantukan dalam hal kebutuhan rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi sejak kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, sehingga kurang lebih sepuluh tahun lamanya beliau senantiasa dekat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak mengetahui perkara-perkara pribadi terkait dengan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau termasuk salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terhitung banyak di dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala beliau berkata, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu bersahurlah kalian fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya fis sahuri di dalam sahur barokah terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang salah satu prosesi yang sangat penting terkait dengan seorang yang melakukan ibadah siam. Terkhusus terkhusus lagi kita yang sebentar lagi beberapa saat lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, lalu masuk Ramadan. Maka Ramadan sudah semakin dekat. Sehingga di dalam kesempatan ini kita telah mendapatkan bimbingan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu perkara penting dalam pengamalan siam di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tasahharu bersahurlah kalian. Di dalam bahasa Arab sahur mempunyai arti yang berbeda dengan suhur. Kalau sahur yang dalam bahasa kita sahur biasa disebut sahur. Tetapi asal dari bahasa bahasa sahur ini asalnya dari bahasa Arab sahur bi fathis sin dengan huruf sinnya berharokat fathah itu artinya sesuatu yang disantap ketika sahur. Adapun suhur suhur adalah proses menyantap hidangan di waktu sahar. Waktu sahar itu artinya waktu di akhir malam. Di akhir malam, hampir mendekati waktu subuh, itu disebut waktu sahar. Yang waktu sahar ini mempunyai peran penting sesungguhnya dalam kehidupan seorang hamba. Padanya termasuk salah satu waktu digabulkannya doa. Waktu sahar, Allah banyak perintahkan dalam ayat-ayatnya untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sahar di antara waktu untuk dilakukan qiyamul lail, salat malam. Dan waktu sahar pula merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan proses makan sahur ketika seseorang akan melakukan ibadah siam. Baik itu di bulan Ramadan secara khusus ataukah siam-siam lainnya, siam sunnah ataupun siam koba yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian ikhwan, a'azzakumullahu jami'an, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tasaharu bersahurlah kalian. Suatu perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umat beliau untuk benar-benar memperhatikan permasalahan sahur ini. Hal ini wallahu alam sebagai bimbingan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang kondisi hambanya bahwasanya di antara hamba-hamba Allah tidak sedikit yang meremehkan proses makan sahur ini. Prosesi makan sahur ini. Kenapa? Karena lebih berat dengan tidurnya. Kita lihat dalam Ramadan tidak jarang orang yang melakukan siam tanpa melakukan sahur. Kenapa? Karena berat dengan tidurnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidaklah bertutur kata melainkan berasal dari wahyu memberikan bimbingan kepada kita semua. Tasaharu bersahurlah kalian. Kenapa? Rasul melanjutkan fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya di dalam prosesi sahur tersebut terdapat barokah. Barokah para ulama menerangkan bahwa maksudnya adalah al khairul kathir al mutawasil. Kebaikan yang banyak dan terus berkesinambungan. Ini makna barokah. Nah, ketika Rasul SAW telah memberikan satu penjelasan yang seperti ini kepada kita, bahwa di dalam prosesi makan sahur tersebut terdapat barokah, maka sungguh merugi jika kita meninggalkan prosesi makan sahur tersebut. Syekh Al-Bassam Hafizahullah menjelaskan bahwasanya barokah tidak sebatas pada proses memakan hidangannya saja, akan tetapi hidangan yang dihidangkan di waktu itu pun termasuk hidangan yang penuh barokah. Terlepas apakah hidangannya itu uh, sate ataukah tahu tempe atau kerupuk. Yang jelas selama itu dihidangkan di waktu sahar maka termasuk makanan yang mengandung barokah. Makanan yang mengandung kebaikan, yang kebaikan itu secara terus-menerus akan bisa dirasakan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah bimbingan Islam di dalam pelaksanaan siam. Dan inilah yang membedakan antara siam kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siamnya ahlul kitab al-yahud wan nasara. Mereka juga punya siam. Tetapi al-faslu pembeda antara siam yang mereka lakukan dengan siam yang kita lakukan adalah akalatus sahar. Adalah makan di waktu di waktu sahar. Adanya proses makan sahur bagi yang hendak melakukan siam keesokan harinya. Kapan sahur tersebut dilakukan, insyaallah nanti akan kita pelajari pada hadis berikutnya, hadis yang ke-177 eh, keterangan dari sahabat Zaid bin bin Thabit radhiyallahu an. Namun yang terpenting bagi kita pada kesempatan kali ini bahwasanya prosesi makan sahur merupakan prosesi yang sangat penting bagi siam yang dilakukan oleh seseorang karena di dalamnya terdapat barokah Terdapat kebaikan yang banyak dan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersahur tersebut. Di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di mana Rasul menyatakan tasaharu, bersahurlah dalam bentuk perintah. Di dalamnya pula terdapat mukhalafah, penyelisihan terhadap ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Yang kita diperintah untuk menyelisih mereka dalam segala sesuatu. Karena mereka ketika melakukan siam, tidak melakukan prosesi sahur sedangkan bimbingan Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan agar kita melakukan prosesi sahur di saat melakukan siang. Itulah mungkin pelajaran terpenting bagi kita terkait dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang ke-176. Kemudian ikhwan fiddin azzakumullah, sebelum kami akhiri di sini ada satu hal ada dua hal penting yang nampaknya perlu untuk disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama ada satu himbauan dan ini sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan dakwah kita, dakwah ahlus sunnah. Disebutkan di sini kepada seluruh ikhwah diminta ketika keluar masuk ma'had dengan naik kendaraan yang dengan mengendarai kendaraan agar berjalan pelan-pelan kecepatan maksimum 5 km per jam. Hormatilah tetangga ma'had supaya tidak terganggu dengan kecepatan kendaraan kita. Mohon diperhatikan dan diamalkan. Nah, ini pengumuman pertama dan sekaligus sebagai himbauan agar ikhwan yang datang mengendarai kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 untuk mengendarainya secara pelan-pelan karena kanan kiri kita banyak tetangga apalagi sekarang musimnya debu berterbangan seorang muslim adalah al-muslimu man salimal muslimu namil lisanihi wa yadih seorang muslim adalah seorang yang muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada satu permohonan agar disampaikan terhib tentang keutamaan ta'awun untuk kepentingan daurah masyayikh kelima yang akan datang ini. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa keberadaan daurah daurah masyayikh yang sudah berjalan empat kali dalam empat tahun ini yang insya akan dilaksanakan daurah yang kelima dari daurah masyayikh ini merupakan uh, daurah ilmiah yang sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin secara umum di negeri Indonesia ini. Dan juga bermanfaat kepada salafiyin ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Mengingat acara daurah tersebut yang datang adalah para ulama, para masyaikh. Tidak sekedar ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, akan tetapi para masyaikh yang berasal dari luar negeri yang mereka menyempatkan waktu, fikiran, dan tenaganya untuk kita, saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin salafin di negeri Indonesia ini. Satu kesempatan berharga untuk bisa bertatap dengan mereka, untuk bisa menimba ilmu dari mereka, karena untuk bisa belajar ke luar negeri sulit. Ada kemauan, banyak halangan. Baik halangan harta, halangan istri, halangan anak, dan lain sebagainya. Nah sekarang kesempatan. Masyaih datang. Bukan kita yang datang ke negeri mereka, tapi mereka yang datang ke negeri kita. Kemudian dari sisi manfaat sangat luar biasa. Dengan adanya daurah tersebut, tentunya di sana ada daurah yang sifatnya umum. Yang dimaksud dengan daurah umum ini bisa dihadiri oleh seluruh kaum muslimin yang berkesempatan hadir yang insyaallah berlangsung pada tanggal 25 Juli hingga 27 Juli, hari Sabtu, Ahad dan Senin. Dan ini tentunya luar biasa manfaat yang bisa diambil. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan orang tersebut dengan dia menuntut ilmu tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju jannatullah subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan kita hadir tiga hari dalam daurah tersebut. Mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan kita. Membimbing, dapat ilmu, dapat tergugah kalbu kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan dimudahkan untuk masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam daurah ini pula terdapat daurah asatidah. Asatidah di seluruh Indonesia ini termasuk orang-orang yang diundang untuk diadakan daurah secara khusus. Yang selama ini mereka mengajar, menyampaikan ilmu. Nah, kesempatan inilah untuk menimba ilmu dari para ulama, dari para masyayikh. Dalam beberapa bidang pelajaran, ketika ada muskilah-muskilah, ada permasalahan agama yang dihadapi di daerahnya, akan bisa ditanyakan kepada mereka. Sehingga para asatidah ketika pulang ke daerah masing-masing pun akan bertambah kualitasnya dari sebelumnya. Akan lebih bisa membimbing dan mengarahkan ikhwan untuk bisa istiqamah di atas manhaj ini. Manfaatnya luar biasa. Tidak sekedar asatidah mendapatkan ilmu, tetapi ilmu yang didapat dari asatidah itu akan disampaikan pula kepada ikhwan yang ada di daerah-daerah. Kemudian ikhwan fiddin azzakumullah dalam daurah ini akan bertemu asatidah dari semuanya, merekatkan ukhuwah di antara mereka, di dalam mengemban dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Demikian pula ikhwan salafiyin ahlu sunnah bisa bertemu dari berbagai macam uh, pelosok negeri ini. Berkenalan satu dengan yang lainnya. Menambah semangat untuk bisa bertamasuk di atas sunnah bahwa kita tidak sendirian. Akan tetapi banyak ternyata yang berada di atas manhaj Rasulullah saw dari penduduk Indonesia ini. Semakin memberikan semangat untuk bisa hidup iltizam istiqamah di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keberlangsungan daurah ini terkait dengan satu hal juga doa kita salah satunya agar bisa berjalan dengan baik peran kita tenaga semampunya untuk bisa kita berikan yang ini banyak ditekel oleh ikhwan-ikhwan di sekitar Jawa Tengah sana, Jogja dan sekitarnya. Untuk kepanitiaan, kepengurusan, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa untuk berpartisipasi dengan memberikan harta yang dimiliki. Luar biasa ketika sedikit harta yang diberikan dapat memberikan andil bagi ikhwan-ikhwan yang datang, asatidah yang datang mendapatkan ilmu dan mengantarkan kepada jannah. Termasuk sebab untuk bisa mengantarkan seseorang kepada khair, kepada kebaikan, kepada jannatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, menyatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika engkau bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada seseorang tentunya dengan izin Allah, maka itu akan lebih baik bagimu pahala dari Allah lebih baik bagimu daripada mendapatkan humrun na'am onta merah yakni onta yang mahal harganya dengan seseorang memberikan apa yang dia mampu dari hartanya kemudian terwujud daurah tersebut kemudian sekian orang mendapatkan hidayah maka termasuk berperan serta, ikut andil, membantu kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin eh, apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini sehingga untuk terakhir kalinya kami eh, ajak ikhwan semuanya untuk bisa bertaawun, saling bantu membantu, bahu membahu untuk mewujudkan daurah ini dengan segala apa yang dimampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.